Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandhumah usul fikih wa qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-109 yaitu masih seputar bahwasannya yang namanya ibadah itu harus mencocoki syariat pada enam perkara. Pada enam perkara. Perkara yang pertama kemarin adalah sebabnya. Sebabnya kenapa perbuatan tersebut dilakukan? Kalau tidak ada dalilnya maka tidak diperkenankan. Seperti contohnya apa kemarin Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Eh, mereka lakukan padahal apa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak menjadikan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi tersebut sebagai acara khusus. Namun sehingga perbuatan mereka dikatakan bid'ah karena tidak ada dalilnya. Yang kedua kemarin apa? Yaitu jenisnya. Nah, jenisnya harus mencocoki. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, maksudnya contohnya antum berkorban menggunakan kelinci Paham ya? Korbannya korban kelinci. Sah atau tidak korbannya? Tidak sah. Bahkan kalau diniatkan ibadah itu termasuk apa? Perkara bid'ah. Karena apa? Karena jenisnya enggak mencocoki sesuai dengan apa yang Rasulullah anjurkan di dalam syariatan itu. Kemudian ketiga kemarin mengenai apa kemarin harus mencocoki kadarnya. Kadar itu jumlah atau bilangan ya. Contohnya antum salat duhur dua rakaat atau tiga rakaat sah atau tidak? Tidak sah karena kadarnya tidak sesuai dengan syariat. Salat duhur berapa rakaat seharusnya? Empat rakaat berapa kali sujud? Delapan berapa kali rukuk? Empat juga ya. Itu sesuai dengan kadarnya. Jadi kadarnya harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak, tidak dikatakan apa? Ibadah tersebut syariatkan. Sekarang yang keempat, perhatikan. Rabi'an yang keempat, antakuna muwafiqatan syar'i fi kaifiyatiha hendaknya ibadah tersebut mencontoh syariat pada apa kaifiyah tata caranya. Paham ya? Kaifiyahnya maksudnya adalah tata caranya. Nah, mencocoki syariat pada tata caranya. Nah, perhatikan itu yang belum punya kitabnya. Nah, saya nengok situ. Maksudnya bagaimana? Suatu ibadah kalau kaifiyahnya tata caranya enggak sesuai dengan syariat, maka walaupun itu dikatakan ibadah enggak tepat. Contohnya, kaifiyah wudu harus urut enggak? Urut. Antum pertama kali langsung nyuci kaki. Setelah kaki baru kumur-kumur. Setelah kumur-kumur baru wajah, baru tangan misalkan. Sah enggak wudhunya? Enggak sah karena kaifiyahnya enggak sesuai dengan syariat. Paham ya? Kaifiyah itu tata cara. Tata cara melaksanakan atau melakukan ibadah tersebut. Jadi tata caranya harus sesuai dengan syariat. Contoh yang lain. Antum sholat harus urut enggak? Uh, eh, urut-urutan gerakannya urut enggak? Urut. Antum pertama pertama kalau salat Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum setelah itu baru rukuk misalkan. Setelah itu baru sujud sah enggak? Enggak sah karena kaifiahnya tidak sesuai dengan apa? syariat. Faham maksudnya? Ini mudah sekali dipahami. Jadi upayakan dimengerti ya. Jadi kaifiahnya tata caranya harus sesuai dengan apa? syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat maka enggak dikatakan ibadah. Bahkan itu nanti kalau diniatkan ibadah termasuk perkara apa? bid'ah. Sudah kita lewati ya definisi bid'ah. Kullu ma uhditsa fid din min khairi dalilin syar'iyyin la min kitab la as sunnah yuradu bihi apa at-ta'abbud eh, perhatikan baik-baik nah barakallahu fikum nah jadi bid'ah nah barakallahu fikum adalah apa nah barakallahu fikum kullu ma uhditsa fid din min khairi dalilin syar'iyyin la min kitab la as sunnah yuradu bihi at-ta'abbud setiap perkara yang diadadakan perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah, tapi ingat yuradumi atau at Ini penting nih ikatan ini. Yuradumi atau at yang diinginkan dengannya adalah at beribadah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nah barakallahu fikum eh, tidak ada di zaman Rasulullah tapi bukan ibadah, seperti contohnya apa? Nam sepeda ontel misalkan atau contoh yang lain sendok misalkan, eh, pesawat terbang misalkan. Itu ada enggak zaman Rasulullah? Enggak ada, tapi kan bukan ibadah yang diinginkan. Ya enggak? Itu namanya bid'ah secara lughatan, enggak masalah. Antum mau makan pakai sendok tidak masalah, mau antum mau berkendaraan pakai sepeda ontel pun enggak ada larangan, antum mau naik pesawat pun enggak masalah, paham ya? Nah, tapi kalau yang diinginkan ibadah yuradu bi at-ta'abbud. Yang diinginkan dengan adalah ta'abbud beribadah, itu harus mencocoki berapa tadi? 6 perkara. Mencocoki syariat pada 6 perkara. Sebabnya jenisnya, kadarnya, yang keempat apa? kaifiyahnya, tata caranya. Faham insyaallah ya? Nah, jadi ingat-ingat definisi bid'ah kullu ma uhditsa fid din min khairi dalilin syar'iyyin la al kitab wa la as sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah, kemudian yang diinginkan dengannya adalah ibadah. Paham Contohnya apa? Acara Maulid Nabi. Antum tanya orang-orang itu ibadah bukan kira-kira. Orang-orang itu akan menyatakan ibadah. Pak ini perkara bid'ah, Pak, perkara mungkar. Kata dia, "Mana ini perkara ibadah ini? Kata mereka seperti itu. Paham ya? Jadi mereka mengatakan itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum mengatakan itu adalah apa? Ibadah. Nah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik menurut mereka, nah barakallahu fikum, nah ibadah itu ya tadi itu. Paham ya? Menurut mereka bagus perkara bagus, perkara indah kalau dilaksanakan tanpa melihat dalil lagi dikatakan ibadah. Padahal itu perkara mungkar, perkara bid'ah itu. Nah, kita lihat di sini. La budda an takuna al-ibadatu mutabiqatan lisy-syara' fi kaifiyatiha. Masyaallah, harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat pada kaifiyahnya, tata caranya. Harus mencocoki syariat. al kaifiyata fil haqiqah tadkhulu fis salbil ibadah. Dikarenakan tata cara itu, kaifiyah itu secara hakikatnya masuk pada apa? Bagian inti ibadah. Salat itu bagian inti. Bagian inti ibadah itu. Jadi kalau tata caranya keliru ya keliru. Enggak dikatakan apa? Ibadahnya sahan itu. Fa in khalafa fil kayfiyati lam tasihul ibadah walau ata bi ajza'iha masyaallah. Kalau seandainya menyelisihi kaifiyah tata caranya, maka enggak dianggap sah ibadahnya walaupun dia mendatangkan apa? Na barakallahu fikum bagian-bagian ibadahnya. Contohnya ada rukuknya, ada sujudnya, ada takbiratul ihram, ada salamnya, tapi enggak urut dia. Ya. Begitu salat pertama Allahu Akbar langsung langsung apa? Langsung sujud dia. Setelah sujud ruku, setelah ruku salam misalkan. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Padahal apa? Terpenuhi padanya apa? Bagian-bagian salatnya, tapi kan tidak sesuai kaifiahnya itu loh. Faham maksudnya? Antum salat jenazah misalkan, Allahu Akbar. Takbir, takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, ruku antum. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Karena tata cara salat jenazah itu lain, paham ya? Tata cara salat jenazah berapa kali rukuk? Dua atau tiga? Eh? Enggak ada rukuknya. Sujudnya berapa kali? Enggak pakai sujud juga. Salam ada enggak salamnya? Ada. Setelah setelah rakaat keempat. Allah <laughs> Ustaz. Setelah rakaat keempat. Berarti empat rakaat salat jenazah. Ungkapan yang keliru setelah apa? Takbir yang keempat. tahu ya? Takbir yang yang keempat. Nah, salah ya? Eh, nah, kita lihat sini. Li'anna al-kayfiyata fil haqiqah tadkhul fi salat ibadah. Fa in khalafa fil kafiyah lam tasul ibadah walau ata bi ajza'iha. Falau sadada thumma raka'a lam tasih salatuh masyaallah. Kalau ada orang sujud kemudian rukuk, enggak sah salatnya. Karena sebenarnya yang tepat itu rukuk dulu bersujud atau sujud baru rukuk? Sujud dulu baru rukuk terbalik loh. Paham ya? Rukuk dulu baru sujud. Nah, kita lihat sini. Ya, apa? Nah, barakallahu fikum kita lihat sini. Walau bada'a bi ghusl rijlain qabla al-wajh fil wudu' lam yasih al-ghusl rijlain. Kalau seandainya ada orang mengawali mencuci kedua kaki dulu sebelum wajah dalam wudu, maka enggak sah mencuci apa? kedua kakinya. Karena seharusnya wajah dulu atau kaki dulu? wajah dulu. Tapi ini enggak, ini balik sama dia. Kaki dulu baru wajah. Enggak sah. Eh, enggak sah ya karena tidak sesuai dengan syariat kaifiyahnya. Ingat-ingat kaifiyah ini penting. Tata caranya harus sesuai dengan syariat. Walau anna tawaf walau annahu tawafa haula al-Ka'bah ja'ilal Ka'bah an yaminih lam yasih tawafuh. Ini juga penting. Kalau seandainya dalam tawaf, tawaf itu ngapain ini saya? Tawaf itu ngapain? Eh? keliling Ka'bah ya. Nah, ini ada orang tawaf, dia menjadikan Ka'bah itu awal mula dia mengelilingi kanan. Jadi bagian kanan ini. Misalkan dia ini eh, Ka'bahnya situ. Itu keliru. Yang tepat itu Ka'bah bagian kiri. Jadi dia kiri, Ka'bahnya di bagian kiri, dia baru mulai. Paham ya? Itu yang tepat. Berapa kali putaran? Tujuh kali putarannya tawaf. Nah, ini enggak balik sama dia. Jadi Ka'bah bagian kanan dia muternya terbalik itu, Sah enggak? Enggak sah tawafnya. Kita lihat, walau raka'a marratain fi raka'ah wahidah. Kalau seandainya ada orang ruko, rukuknya dua kali pada satu rakaat bayangkan. Satu rakaat rukuk dua kali, sah atau enggak? Seharusnya berapa kali rukuknya? Eh? Satu kali ruko. Kalau salat apa? Salat-salat yang biasa kita lakukan, tapi kalau salat eh, salat gerhana, salat kusuf, berapa kali rukuk satu rokaat, dua kali ruko itu lain lagi pembahasannya ya nah barakallahu fiikum. jadi perlu di Perhatikan na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat sini. Walau raka'a marratain fi raka'atin wahidah. Kalau seandainya ada orang, orang rukuk dalam satu rakaat dua kali rukuk, khalafa syar'a fil kaifiyah. Niscaya dia menyelisih syariat dalam kaifiyah tata caranya. Karena tata caranya berapa kali rukuk satu rakaat? Satu kali rukuk. Bi'tibari shalah kakul. Ditinjau dari salat itu seperti seluruhnya. Maksudnya bagaimana? Kalau keliru ya udah batal semuanya. Nah barakallahu fikum kalau keliru batal batal semuanya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, wa khalafa syar'a fil qadril qadr bi'tibar ruku' dan dia menyelisih syariat ditinjau dari siapa? Al-qadr, kadarnya, jumlahnya. Seharusnya satu rakaat berapa kali rukuk seharusnya? Satu kali. Nah, ini malah dua kali rukuk langsung gitu loh. Berarti paham menyelisih syariat. Paham maksudnya ya? Secara kaifiah sudah menyelisih syariat. Tata caranya sudah menyelisih syariat karena seharusnya satu rokaat satu kali ruko Secara kadarnya, kadarnya jumlahnya dia sudah menyelisih syariat karena seharusnya satu rokaat berapa kali ruko Nah, eh? Satu rokaat berapa kali ruko Satu. Paham ya? Ini malah dua ini. Nah, barakallahu fikum ya seperti itu. kawan fi din azza wa kita lihat sini. Khamisan yang kelima, faham soal yang keempat ya. Jadi harus mencocoki apa syariat pada kaifiahnya, tata caranya. Tata caranya harus mencocoki apa syariat. Nah, adapun yang kelima ini waktunya. Perhatikan itu, khamisan yang kelima antakuna muwafiqatan syara' fi zamaniha. Hendaknya mencocoki syariat pada zamannya, waktunya. Waktunya zaman keliru. Kalau yang ibadah harus mencocoki syariat pada waktunya, waktu tepat. Faham belum nih, Ehsan? Eh, pada waktunya paham maksudnya ya? Nah, antum salat subuh jam 12 siang misalkan. Nah, sah atau enggak? Menyengaja gitu? Enggak sah. Kenapa? Karena waktunya enggak tepat gitu loh. Antum salat apa? Zuhur. Nah, baru kalau jam 4 sore misalkan, posisinya itu enggak ada udzur syar'i. Ya enggak sah karena waktunya enggak tepat. Paham maksudnya ini ya? Nah, antum nyembelih kurban, eh? Nyembelih kurban, diniatkan kurban itulah Adha itu ya. Antum nyembelihnya di bulan Safar misalkan. Sah atau enggak? Enggak sah kenapa? Waktunya tidak sesuai dengan syariat. Jadi ini perhatikan baik-baik penting ini ya. Nah, kita lihat. Fa in atabiha fi ghairi zamaniha al-muhaddad. Ya, yang enggak punya kitab perhatikan juga ya biar nanti paham ya. Kalau seandainya orang tersebut mendatangkan ibadah tersebut tidak pada waktunya yang telah ditentukan, fa in kana qablahu lam tasihhu tifa. Kalau sebelumnya enggak sah. Eh, kalau dia melakukan sebelumnya, sebelum waktu tersebut enggak sah. Contohnya duhur atau di 10 pagi. Wah, anak ada kerjaan ini. Lah kerjaannya jam berapa? Ya kerjaannya kemungkinan nanti duhur itu belum bisa berhenti. Akhirnya ya, sholat duhur jam 10 pagi. Sebelum kerja sholat duhur dulu. Sah enggak? Ya? Enggak sah karena belum waktunya. Karena belum waktunya. Kita lihat. Li'anna sababan wujub lam yujad. Karena sebab wajibnya duhur itu belum ada itu loh. Sebabnya wajibnya perbuatan tersebut belum ada. Nah sebab wajibnya sholat duhur kapan sebabnya? Apa sebabnya wajibnya sholat duhur? Kalau udah masuk waktunya itu loh. Bila waktunya belum masuk dia sholat duhur dan 10 pagi. Alasannya karena nanti jam 12 siang kerja. Sah atau enggak? Enggak sah karena tidak sesuai dengan syariat apa? Waktunya. Mohon insyaallah ini ya. Ayo, berikutnya Wa in kana ba'dahu li'udrin sahat in kanat mimma yuqdha. Kalau seandainya dia mengerjakan kewajiban setelah waktunya habis. Perhatikan ya, setelah waktunya habis dan ibadah tersebut termasuk yang bisa dikodok Paham ya? Nah, itu sah. Contohnya apa? Contohnya antum ketiduran. Ketiduran salat subuh. Paham ya? Nah, atau lupa. Nah, ketika lu bangun kan salat. Sah atau enggak salatnya? Sah enggak? Sah, karena termasuk apa yang bisa digantikan itu loh. Paham ya? Nah, itu penting sekali kita lihat. Wakilah kata beliau wa in kana ba'dahu li ghairi tapi kalau sengaja melakukan ibadah itu sengaja di luar waktunya sengaja ini ya sengaja di luar waktunya tanpa udur tanpa udur maka enggak sah ibadahnya menurut pendapat yang alal qaul sahih menurut pendapat yang sahih contohnya apa antum menyengaja salat duhur jam 5 sore sah atau tidak Abdurrahman sah enggak salat duhur jam 5 sore sengaja dia enggak sah karena enggak ada udur syar'i kalau ada udur syar'i boleh enggak Abdullah Abdullah boleh atau enggak kalau ada udur syar'i? Dia salat duhur jam 4 sore. Ada udur syar'i boleh enggak? Hah? Ada udur syar'i. Ada alasan syar'i boleh enggak? Salat duhur jam 4 sore. Ada udur yang syar'i. Boleh enggak? Enggak boleh juga. Eh, enggak boleh juga atau enggak tahu? Atau boleh enggak handalah? Apa contohnya? Apa? Sakit. Yang lebih umum aja apa? Safar. Safar odur syar'i kan? Antum sholat duhurnya 4 sore enggak masalah, namanya jamaah apa? Takhiran itu. Tapi kalau nggak ada odur syar'i nggak boleh. Paham ya? Amanah barakallahu kalau Kalau nggak ada odur syar'i harus sesuai dengan waktunya. Wakil atasnya human ism ada yang mengatakan sah tapi dia berdosa sah tapi dia berdosa. Tapi ingat-ingat ya kembalinya kepada tadi itu. Bahwasanya kalau enggak ada udzur yang syar'i dia menyengaja salat atau menyengaja ibadah di luar waktunya, maka dia berdosa karena tidak sesuai dengan syariat. Paham maksudnya ya? Antum misalkan taruhlah apa barakallahu fikum salat Id, Idul Fitri. Ya. Salat Idul Fitrinya antum pada tanggal 25 Ramadan. Sengaja menyengaja wah salat Id ini. 25 Ramadan salat Id. Sah atau enggak, San? Enggak sah, berdosa enggak dia? Berdosa karena menyengaja. Menyengaja menyengaja salat tanggal 25 Ramadan. Coba bayangkan. Nah, terlalu cepat kan? Ayo. Tidak sesuai dengan syariat. Kita lihat contohnya. Misal dari contohnya, perhatikan baik-baik. Rajulun salat zuhur qabla zawal syams mu'taqidan anna syamsa qad zalat. Ada orang salat duhur sebelum matahari tergelincir. Sebelum matahari tergelincir. Tergelincir ke arah mana matahari? Nah, barakallahu fikum, tergelincir ke arah mana matahari? Apa? Perhatikan baik-baik, tergelincir ke arah mana? Barat. Tergelincir ke arah barat ya. Sebelum tergelincirnya matahari, dia sholat dalam keadaan meyakini bahwasannya matahari sudah tergelincir. Ternyata apa? Summa tabayyana annaha lam, lam tazul, bukan tazal ya. Lam tazul karena zala yazulu tergelincir. Kalau zala yazalu senantiasa. Kalau zala yazilu eh, menghilangkan. Paham bedanya ya? Zala yazalu, zala yazulu, zala yazilu ada tiga. Sama-sama zala. Zala yazalu, zala yazilu, zala yazulu. Nah ini yazul. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. enam. Ayo, pahami baik-baik situ. Apa kata beliau? Dalam keadaan apa? Summa tabayyana anna halam tazul. Ternyata setelah itu nampak, ternyata matahari belum tergelincir. Fa hala tuzihu maka tidak sah salatnya. Karena belum masuk apa? Waktunya termasuk syaratun syurutis sihhatis salat dukulu al-waqt. Syarat daripada syarat-syarat sahnya salat masuknya apa? Waktu. Jadi kalau belum masuk waktu, walaupun salat jamaah tidak sah salatnya. Faham maksudnya ya? Oleh karena itu kenapa kita ahlu sunnah atau yang sudah paham masalah waktu seringnya menyelisih adanya orang awam. Orang awam kalau subuh cepat, terlalu cepat adanya. Kalau duhur biasanya juga terlalu cepat. Makanya kita selisih mungkin 10 menit atau 5 menit lebih itu tujuannya biar apa? Pas masuk waktu gitu ya. Tujuannya agar ketika masuk waktu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Lakin tashihu naflan." Tapi dia sah kalau diniatkan salat apa? Sunnah. Paham belum? Kalau dia niat salat wajib ini enggak sah karena belum waktunya. Kalau salat sunnah sah enggak? Sah aja kalau salat sunnah kapan aja boleh. Sunnah eh, sunnah apa namanya mutlaqah. Kita lihat sini. Li'annahu nawa al-ibadah 'ala niyatain, karena dia meniatkan ibadah di atas dua niatan. Perhatikan ini ya, meniatkan ibadah di atas dua niatan, niatus shalah wa niatuz zuhur. Paham ya? Niat salat dan niat duhur. Niat duhurnya enggak sah karena apa? Karena belum masuk waktu. Dan ya, niat salatnya sah atau enggak niat salatnya? Sah. Karena salat salat salat sunnah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum ya seperti itu. Ayo kita lihat. nah Kita lihat sini kata beliau Li'anna barakallahu fikum fatasihun niyatus shalah. maka niat salatnya sah. Li'anna sholata tatasih fi kulli waqtin karena sholat itu sah, waktu kapan saja sah. Sholat itu ya. Waktu kapannya sah karena sholat sunnah namanya sholat sunnah apa? Mutlaqah namanya. Kita lihat sini. Wala tasihun niyatud dhuhr li'annahu qabla dukhulil waqtiha. Karena tidak sah sholat duhurnya karena belum masuk waktunya. Karena kalau sholat duhurnya sholat wajib harus tepat pada waktunya. Paham ya? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu na barakallahu fikum telah diwajibkan atas apa? segenap kaum mukminin pada waktu-waktunya. Mahum insyaallah ini Abdurrahman mahum. Mahum ayo. Perhatikan baik-baik itu ya. Nah, kata beliau di sini wa in shallat dhuhra ba'da khuruji waqtiha dan jika dia salat zuhur setelah waktunya habis, setelah keluar waktunya, Lakin udrin tapi karena ada udur, perhatikan ada alasan syar'i, karena umin tertidur, wanisyan atau lupa, wa ma asbah dzalik atau yang semisal itu, fasolatus sahihatun, maka salatnya sah. Salatnya apa? Sah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau karena lupa dari salatnya, maka salat maka hendaknya dia salat kapan dia ingat. Berarti otomatis kesimpulannya kalau kapan dia ingat, ingatnya jam 10, jam 11, bahkan jam 12 pun langsung dia sholat subuh taruhlah kalau terlambat sholat subuh karena tidur atau karena lupa tadi. Faham maksudnya ya? Dan kata beliau, yakni walau ba'dal waktu. Maksudnya adalah walaupun setelah waktunya habis. Ini pendapat yang kuatnya sebagian para ulama. Maksudnya bagaimana? Ya kalau cuman subuh ketinggalan sampai duhur misalkan. Ya ketika dia ingat langsung sholat, sholat subuhnya, paham ya? Tapi kalau sudah ingatnya lima sore, jam lima sore misalkan jam 4 sore, Para ulama telah menyebutkan enam cukup dia banyak-banyak istighfar dan taubat. Paham ya? Enam innal hasanati yudhibna as Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan bisa menghapuskan dosa dosa kecil karena enggak sengaja itu kan tidak dihitung dosa besar itu loh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau masih bisa memungkinkan tadi, nah untuk ahwatnya berhati-hati, maka nah barakallahu fikum dengan dalil yang umum ini, nah kapan dia ingat, sadar langsung dia solat. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, wa in kana li ghairi udrin, tapi kalau seandainya tanpa udur, eh, tanpa udur, kama law ta'ammada an yusalliha ba'dal waqt. Contohnya kalau seandainya menyengaja, nah menyengaja apa barakallahu fikum salat sebelum masuk waktu. Menyengaja salat sebelum masuk waktu. Naam. Bihaitsu yakunu indahu hissatu Naam darsin. Contohnya dia memiliki apa? Jam pelajaran. Eh itu jam. Eh satu darsin jam pelajaran ya. Nah, contohnya dia di sekolahan itulah, ada jam pelajaran, aw amalin atau ada kerjaan, la yang qadi ila ba'dal waqt. Pekerjaan atau pelajaran tersebut tidak habis kecuali apa? Tidak selesai kecuali setelah waktunya habis. Faham belum? Faham maksudnya ini ya? Contohnya menyengaja, menyengaja sholat di luar waktu. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia punya jadwal pelajaran, punya jam pelajaran atau punya pekerjaan. Pekerjaan atau pelajaran tersebut tidak berakhir, tidak selesai kecuali setelah apa? Setelah waktu sholat habis. Ayo. Yang seperti itu bagaimana? Wasamama. Kemudian dia merencanakan. Samama itu merencanakan. Merencanakan anahul lan yusalnya illa ba'dal waktu. Merencanakan bahwasanya dia tidak akan sholat kecuali setelah selesai waktunya, waktu ibadahnya, waktu salatnya. Fa inna salatahu la tasih. Salatnya enggak sah. Nah, barakallahu fikum salatnya, salatnya tidak sah. Nah, barakallahu fikum ya wa Salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Dikarenakan dia menyengaja. Eh, dikarenakan dia menyengaja salat di luar waktu sebabnya karena apa? Bukan sebab yang syar'i. Sebabnya karena apa tadi? Sebabnya karena enam ada mata pelajaran, ada jam pelajaran, nama atau karena suatu pekerjaan pekerjaan tersebut apa tidak akan selesai kecuali selesai kecuali apa habis waktu sholatnya maka sengaja tadi itu nggak sah sholatnya walau sholat al marrah walaupun sholatnya seribu kali walaupun sholatnya seribu kali maka apa tidak akan sah sholatnya saya ini pendapat yang kedua perhatikan baik-baik pendapat yang kedua tasihhumal ism sholatnya sah cuman dia berdosa sholatnya sah cuman dia berdosa ini pendapat yang kedua Faham maksudnya ya? Menyengaja sholat di luar waktu tanpa udur syar'i, menyengaja sholat di luar waktu tanpa udur syar'i, maka sholatnya apa? Sholatnya nah barakallahu fiikum, Allah musta'an. Sholatnya apa? Sah cuman dia berdosa, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama kalau menyengaja enggak sah sholatnya. Itu pendapat yang pertama. Walakin as-sahiha annaha la tasih. Pendapat yang sahih ini penting, pendapat yang sahih bahwasanya sholatnya tidak sah. Sholatnya sah enggak? Enggak sah, itu pendapat yang sahih karena menyengaja. Wala tuqbalu minhu enggak diterima darinya salatnya. Enggak diterima dari orang tersebut salatnya. Wa annahu ya'tabiru wa annahu yu'tabaru mukhallan bi ruknin arkanil Islam. Allah musta'an. Bahkan orang tersebut dianggap apa? telah menyelisihi atau telah apa? Nah, barakallahu fikum kehilangan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Berarti kan otomatis bahaya seperti ini keadaannya menyengaja apa? Menyengaja membuat kerenggangan. Eh, kerenggangan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam itu sholatnya menyengaja di luar waktu itu nggak boleh ya. Nah terus bagaimana solusinya? Kalau antum ada pekerjaan, ada jadwal pelajaran, ada nah barakallahu fikum jam pelajaran misalkan nabrak waktu sholat. Pelajaran itu atau pekerjaan itu nggak selesai kecuali apa? Setelah waktu sholat selesai. Apa yang antum lakukan? Milih pelajarannya atau sholatnya? Itu yang benar, milih sholatnya. Tapi orang-orang terkadang tidak. Orang kalau bekerja di pabrik, di kantor itu terkadang mereka termakan oleh apa dunia. Sehingga mereka malah lebih mengedepankan apa? pekerjaan kantornya atau pekerjaan atau pelajaran sekolahnya karena yang mereka kejaran dunia. Coba lihat. Kalau sekolahan yang dia kejar nilai. Nanti kalau tinggal sholat nilainya nggak bagus. Kalau pekerjaan kalian dia kejar apa? gelar jabatan gaji. Kalau misalkan dia tinggal ke sholat gaji dipotong seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi taatilah Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri atau orang orang lain. Karena termasuk salah satu sifat seseorang mendapatkan dan bisa merasakan manisnya iman apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya eh, menjadikan Allah Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya kan gitu Allah mustahil itu hati ya terkadang seperti itu keadaannya orang lebih mengedepankan dunianya daripada agamanya ikhwan fi din dan nazakumullah wa misal dari contoh yang lain lautarakaha takasulan orang meninggalkan sholat bukan karena sengaja lupa atau semisal ini karena malas-malasan eh, ingat-ingat ya sholat wajib ya berkaitan dengan sholat wajib ya dia meninggalkan sholat karena apa malas-malasan fa innaha la tuqbal minhu walau sallaha ba'dal waqti. Maka yang seperti ini keadaannya dia tidak terima salatnya walaupun salat nah barakallahu fikum walaupun salatnya setelah setelah habis waktunya. Paham belum? Karena dia meninggalkannya enggak ada udzur syar'i. Takasulan bermalas-malasan. Nah, malas-malasan itu alasan bukan? Bukan alasan. Malas-malasan itu kan penyakit itu loh. Paham ya? Jadi upayakan dihindari yang namanya malas ya. Banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika na barakallahu fikum minal kasal misalkan berlindung Allah taala dari perbuatan dari sifat al-kasal yaitu malas. Nah, karena malas itu bisa menghambat yang namanya suatu amalan. Kita lihat ini. Kalau dia sholat, walaupun sudah di luar waktu, tapi karena apa? Meninggalkannya itu karena bermalas-malasan, latuk balmin hingga diterima sholatnya. Li'an takasulah wal amd bila farkin. Karena malas-malasan itu sengaja sebenarnya. Malas-malasan sebenarnya apa? Sengaja, nggak ada bedanya. Wa hadhi mas'alatun muskilatun ala katsirin nas. Permasalahan ini permasalahan yang muskilah, dijadikan apa? Permasalahan yang muskilah ada iskal menurut sebagian manusia, kebanyakan manusia. Nah, yahsabuna anna takasula ghairul amad. Ini. Mereka menyangka bahwasannya bermalas-malasan itu bukan kesengajaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mereka menyengaja Nah, mereka menganggap bahwasanya at-takasulah bermalas-malasan ghairul amad. Nah, nah, bukan kesengajaan padahal malas-malasan sengaja. Orang malas-malasan sengaja. Nah, walau kulna, perhatikan baik-baik kitabnya itu, walau kulna kalau seandainya kita katakan innaha maqbulatun. Kalau orang yang malas-malasan meninggalkan salat, kemudian kita katakan salat musah, salat musah diterima, itu nanti apa? Innaha maqbulatun tajarra'a fil yaum as-sani ala tarkiha. Akhirnya apa? hari yang kedua dia akan apa? Akan bermudah-mudahan, akan memberanikan diri untuk mengulangi lagi. Kalau dikatakan sah, solat musah. Eh? musah kalau diucapkan kayak gitu nanti akan bermudah-mudahan lagi, mengulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Pak maksudnya ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Tapi kalau kita katakan lakin idakulna la bel. Tapi kalau kita katakan enggak diterima sholatmu, wa yarudduha Allah, Allah Taala akan menolaknya Fafil misalnya yaumi tsani yakhaf wa yusalli. Allah ini. Kalau kita katakan sholatmu gak sah, sholatmu gak terima, Allah taala menolaknya. Nah, hari kedua dia akan takut dan akan sholat. Eh, belum? Jadi kesimpulannya kalau meninggalkan sholat karena malas-malasan, sholatnya gak sah. Kenapa gak sah? Karena yang namanya malas-malasan itu adalah apa? Sengaja sebenarnya. Faham belum? Kan kembali ke diri dia, dia milih malas-malasan itu loh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Ikhwani fi din azdan wasdakumullah fi zakati. Dalam masalah zakat sekarang ini masalah apa masalah apa sebenarnya? Ibadah yang tidak sesuai dengan waktunya. Kalau zakat kita lihat, fi zakati lau annahu zakka qabla milki nisab. Perhatikan Bapak ini, kalau ada orang zakat sebelum memiliki nisabnya. Zakat sebelum memiliki nisabnya. Fa inna zakata la tuzihu. Zakatnya enggak sah zakatnya tidak sah karena belum apa terpenuh syaratnya. Syaratnya itu kan apa? Nisab sama haul. Nah, barakallahu fikum syaratnya nisab sama sama haul. Nah. Kita lihat sini. Fa inna zakata la tusbihu. Zakatnya tidak sah. Li'annahu addaha qabla an yukhatab biha. Karena dia menunaikan sebelum apa? Sebelum diajak bicara dengannya, sebelum diperintahkan gitu loh. Jadi zakatnya enggak sah. Kapan dia sah zakatnya? Ketika sudah mencapai apa? Nisab. Sudah kita lewati globalnya. Kalau zakat harta ya, kita pakai zakat harta. Nah, barakallahu fikum. Itu kembali kemana kemarin? Ima emas, ima apa? Perak. Ima emas, ima apa? Perak. Kalau emas sampai berapa esan? Berapa dinar? 20 dinar. Senilai dengan berapa gram? Abdurrahman? Emas. Berapa? 20 dinar sudah senilai dengan berapa gram emas? 5 Berapa? Emas, emas. Dinar 20 dinar senilai berapa gram emas murni kemarin? Apa? Sebelahnya 85. Jangan lupa 85 gram emas murni dua empat karat. enam ya? Itu. Yang ngeluarkannya berapa? Ngeluarkannya persen. Nah, kalau perak berapa dirham? Nah, ingat-ingat ini. Tahu ulang-ulang terus ini ya. Malah zak, masalah zakat harta ini. Zaman dahulu kan bukan rupiah, kalau di tempat kita kan rupiah. Cuman kembalinya kan zaman dahulu untuk zakat patokan. Dinar berapa? Dirham berapa dinar? 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni dua 24 karat, mengeluarkannya setengah persennya. Nah kalau dirham, dua ratus dirham, senilai dengan berapa gram antola? Ibrahim? lima lima lima ratus eh, ratus eh sembilan puluh lima ratus sembilan puluh lima gram. 6 perak murni mengeluarkan berapa persen? dua setengah persennya. Kalau antum bingung, bingung, harta total tadi itu kalau sudah sampai haul, apa itu haul? Setahun. Kalau sudah sampai setahun penuh, itu nanti mengeluarkannya dibagi 40. puluh. ya? Hasilnya itu yang dikeluarkan. Itu kalau masih bingung, diglobalkan semua diputar balikkan, putar balikkan, diputar-putar. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Hasil total harta antum simpanan itu kalau sudah melebihi nisabnya Nah kalau setahun dibagi 40. Sisanya itulah yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau mau pakai rincian, kalau emas 85 gram emas murni mengeluarkan berapa tadi? 2,5 persennya. Kalau perak, nah kalau fikum kalau sudah mencapai 595 gram. 595 gram senilai dengan berapa dirham? 200 dirham mengeluarkan 2,5 persennya juga. Mohon soalannya ya. Ewa. Nah, ini orang ini zakat sebelum nisabnya. Baru dapat nah barakallahu fikum 400 nah 400 apa? gram perak dia dah ngeluarin zakatnya. Nah, itu belum waktunya kita lihat. Li'annahu addaha qabla an yukhatab biha fa in akharaha an waqtil wujub li ghairi udrin. Kalau dia menundanya, menunda zakat nah, sampai waktu melebihi waktu wajibnya tanpa udur. Paham belum? Waktu wajibnya setahun penuh. Pas setahun dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, dia menunda sampai dua tahun itu loh. Masalah sebagai contoh, nah barakallahu fiikum. eh, tahullu zakatuhu fi syahrul Muharram. Sampai haul zakatnya itu pada bulan Muharram. Bulan Muharram ya ingat zakatnya itu haulnya sampai setahun itu pada bulan Muharram. Fa an syahrul Muharram ta'khiran la yu'dar fih. Akhirnya dia menunda, mengakhirkan, mengakhirkan dari apa? dari bulan Muharram dengan pengakhiran yang tidak dikasih utuh. Eh, nah, dia malah eh, nunda sampai kapan menunaikannya? Eh, sampai Rojab misalkan, sampai Sya'ban misalkan, ditunda jauh ini ya. Nah, itu bagaimana? Fahal tuzdi wa Sekarang sah atau enggak kalau akhirnya seperti itu? Haulnya itu bulan Muharram, dia tunda. Ketika bulan Muharram itu malah dia enggak bayar zakat dulu. Ditunda sampai bulan Sya'ban atau rojab. Eh, nah, mana? kita lihat sini. Apakah yang seperti ini sah atau enggak zakatnya kalau terlambat seperti ini? Fi hadza khilafun banyak ulama. Dalam masalah ini ada perselisihan antara para ulama. Famin man qala tuzdihu. Di antara mereka ada yang mengatakan sah-sah saja. li'anahu adda haqqal fuqara karena dia sudah menunaikan haknya fuqara. Paham Walaupun terlambat sah karena dia sudah menunaikan apa haknya orang-orang fakir dan miskin. Paham belum? kita lihat lagi. Perhatian PPN ya. Walaupun ditunda, diakhirkan, intinya haknya orang miskin fakir itu tertunaikan. Paham ya? Mereka mendapatkannya. Wa minhum man ada juga di antara mereka yang mengatakan enggak sah. Li'annahu akharaha 'anil waqtil mukhatab biha. Karena dia menundanya dari apa? Menundanya mengakhirkan dari waktu yang sudah apa? Yang dia diperintahkan dengannya. Wala siyama idza mata. Kata beliau terlebih-lebih lagi kalau orangnya mati. Orang mati bagaimana kalau sudah mati? fa inna warasatahu wa in akhrajuha anhu bayangkan ini walaupun ahli warisnya yang mengeluarkannya tidak sah tidak sah katanya la tabra' bidzalika dzimmatuh enggak bisa tanggung jawabnya enggak bisa hilang paham belum ada pendapat yang mengatakan seperti itu kalau sengaja menunda-nunda mengakhirkan walaupun dia sudah meninggal kemudian ahli warisnya membayarkan zakatnya enggak sah katanya belum terlepas diri dari tanggung jawabnya li'annahu ta'ammada an yatruka hadzal rukna min arkan Islam karena dia menyengaja meninggalkan rukun ini yaitu rukun Islam. Wala yang fa'uhu qada'a ahlihi anhu. Penunaian keluarganya itu kodoknya penggantian eh, keluarganya menggantikan itu enggak bermanfaat. Kata beliau na'am, kata beliau na'am ya seperti itu. Lau furida kalau ditakdirkan perhatikan, lau furida lau qudira. Eh lau furida itu kalau qudira kalau takdirkan. Na'am barakallahu fikum, perhatikan itu ya. Anna rajula 'indahu hisabat katsirah. Ada orang dia memiliki apa? Nah, barakallahu perhitungan-perhitungan yang banyak. Paham belum? Punya perhitungan-perhitungan yang banyak ini untuk ini, untuk itu, hartanya untuk ini. Wa akhir zakah min ajli an yuraji'a hisabah ini. Dia sengaja mengakhirkan zakat agar apa? Agar perhitungan harta dia itu kembali. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu na'am barakallahu fikum eh, dia banyak perhitungan itu loh. Dia banyak perhitungan di situ. Fahuna naqul innahu yuzzi. Di sini dikatakan masih sah li'anna lahu syubhah karena di masih ada semacam kesamaran wa syai'an minal udur ada sesuatu yang bisa dikatakan udur alasan alasannya karena nah nanti perhitungannya biar tepat dan pas sehingga apa sehingga dia ketika mengeluarkan itu berhati-hati ini masih masih mending ini karena dia ada udur tapi kalau menyengaja gak ada udur yang lainnya gak ada alasan yang lain itu dikhawatirkan enggak sah dikhawatirkan tidak sah Faham maksudnya ya? Rajulun autara qabla sholat isya hal yuzdi'u. Nah sekarang, ada orang salat witir. Wah, nah kalau malam bangunnya malas Ustaz. Eh, malam terakhir bangunnya malas. Sebelum tidur pun juga malas. Anak mau salat witir sebelum isya boleh enggak katanya? Salat witirnya sebelum isya, kita lihat. Rajulun autara qabla sholat isya hal yuzdi'u. Ada orang salat witir sebelum salat isya, sah atau enggak? Ada orang Nah, barakallahu fikum salat witir sebelum apa? Sebelum isya sah atau enggak? Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Al-jawab la. Jawabannya tidak sah jawabannya. Salat witir sebelum apa? Sebelum nah barakallahu fikum isya. Tidak sah. Li'annahu shallaha qabla an yukhatab bihi. Dikarenakan dia salat sebelum diperintahkan. Diperintahkannya kapan salatnya? Seharusnya eh? seharusnya paling awalnya setelah isya. Sebelum tidur boleh kalau dia enggak khawatir enggak bisa bangun. Tapi kalau bangun malam bagus karena Abdul disaksikan oleh para malaikat salatnya. Faham maksudnya ya? Nah, sah atau enggak tadi salatnya Ihsan? Sah enggak salatnya tadi? Eh? Setelah Isya salat sah enggak salatnya? Eh? Sah kalau sebelum Isya? Enggak sah kita lihat sini. Kata beliau, liqaulihi Rasulullah dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu ij'alu akhir salatikum bil lail witr. Jadikanlah akhir malam solat kalian itu witir. Akhir malam solat kalian itu witir. Lah akhir salat kita malam salat apa yang wajib? Salat Isya kan? Ewa. Jadi awal kalinya itu setelah Isya boleh gitu loh. Tapi kalau sebelum Isya enggak sah. Nah, yang paling afdal di pertengahan malam terakhir. Paham ya? Karena masyhudah disaksikan oleh para malaikat. Wa in akhara al witr ila ma ba'da tulul fajri li ghairi udrin fa innahu la yuzdihu aidha. Kalau dia menunda mengakhirkan salat witir, nah sampai setelah apa? Terbitnya fajar, Nah, tanpa ada alasan maka enggak sah juga salat witirnya. Salat witir itu enggak ada pagi hari. Siang hari juga ada. Kalau seandainya menggantikan menjadi apa? Alhamdulillah. Salat witirnya di malam hari dia biasanya 3 rakaat atau 1 rakaat. Ternyata dia mau menggantikan di siang hari. Menjadi apa salatnya? Eh? Menjadi apa? Menjadi apa salatnya? Menjadi apa Husain? lewat menjadi pesan genap. Paham ya? Enggak ada witir lagi siang hari, genap. Semula satu di malam hari mau digantikan siang hari dua. Semula biasanya biasanya malam hari tiga tiga rakaat witirnya jadi empat itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan enam. Apa kata beliau? Fa innahu laizu yasdu aidan li'annahu akhraj al-ibadah an waqtiha al-muqaddar syar'an maka dikatakan enggak sah solatnya. Kenapa? Dikatakan dia mengeluarkan ibadah tersebut dari waktunya yang sudah ditetapkan secara syariat. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, yang kelima syarat tersebut ada, adalah apa? Harus mencocoknya apa? Waktunya. Yang keempat tadi mencocoknya apa? Kefiah tata caranya. Karena ibadah itu kalau tidak mencocoki enam perkara tadi dengan syariat, tidak mencocoki sebabnya, jenisnya, kadarnya, kefiahnya, tata caranya tadi dan juga waktunya dan nanti akan kita bahas tempatnya maka tidak dikatakan apa ibadah tersebut sah. Oleh karena itu upayakan mencocoki syariat pada enam perkara tadi itu. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.